Pak Jimmy? Ya, ya. Ya, silakan Pak. Ya, ini sedikit komentar bahwa eh, kalau topik tersebut nenek-nenek juga tahu ya dan semua 100 juta persen masyarakat kita setuju semua nenek kakek yang awamnya nggak ngerti semua juga tahu hal ini. Tapi dari saya ada tambahan satu lagi, ada benefit yang sangat besar di sisi perekonomian yaitu begini masyarakat kita terus demo, demo, demo, gaji tidak cukup dan ini terjadi eh, diferensiasi lebar antara pengusaha dan masyarakat di mana eh, sorry pengusaha dan pekerja di mana pekerja merasa pengusaha mendapat keuntungan yang layak sedangkan mereka tidak mendapatkan remunerasi yang layak tapi kalau, eko, eh, kalau hukum sangat tegas itu korupsi akan turun drastis dan ini dampak akhirnya harga barang-barang akan lebih murah jauh lebih murah daripada sekarang dulu saya pernah kasih contoh harga nasi putih di warteg di Indonesia dibandingkan di Singapura di dalam mall pada saat itu dolar masih 6 ribu lebih dolar Singapura itu harga war nasi di warteg sama dengan harga nasi putih di dalam mall Singapura coba anda bayangkan Singapura tidak punya lahan beras Indonesia、uh, eh, Eh, begitu besar hasil nah, hasil berasnya, tapi masa harga jual berasnya bisa sama di dua posisi yang sangat bertolak belakang. Ini berarti ada sesuatu yang tidak benar dalam sistem distribusi ataupun apa mengenai di Indonesia. Jadi sekali lagi, manakala korupsi, eh, ekonomi hukum tegak, korupsi akan menurun drastis. Daya beli masyarakat kita 240 juta orang luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Pak Jimmy. Pak Adi, silakan Pak Adi. Ya, menurut saya setuju. Saya sangat setuju hukumnya memang harus berdiri dulu. Jadi seperti sebelumnya, ya korupsi itu sangat menggerogoti semuanya ya. Sangat menggerogoti semua. Kita nggak bisa bikin infrastruktur transportasi yang bikin murah. Distribusi yang panjang, jadi harga eh, makanan mahal ya. Yang, buruh itu apa sih? Gak nggak cukup karena barangnya naik ini kalau duitnya nggak dikorupsi kita bisa bikin kereta cepat kita bisa bikin transportasi massal baik kita semuanya bisa bikin murah barang kuncinya jangan naikin gaji kalau saya turunin harga karena itu operasi yang tinggi karena ya korup lagi memang saya setuju seberat-beratnya lah dihukum eh, pelanggar hukum ya kalau perlu mati saya nggak peduli itu hak asasi manusia tuh apa membela siapa sebenarnya. Sebenarnya hak membela masyarakat rakyat, eh, masyarakat banyak ya. Gak apa-apa hukum mati itu saya rasa bisa mengurangi jauh kalau ditegakkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Adi. Saya balik ke Pak Ali. Ya, terima kasih, Pak. Silakan. Ya, kalau pendapat itu sih bagus banget. Kalau hukumnya tegak, siapapun ya harus ikut, bagus. Tapi kalau lihat di Indonesia, mungkin saya sih agak pesimis ya kalau ngelihat pemimpinnya kayak begini semua gitu loh dari presidennya, loyo dari orang DPR-nya semuanya di mumpung dari orang mau masuk polri semua pakai duit nggak bukannya berdasarkan hasil tes yang memadai jadi semua mata rantai itu mesti dibenahi dulu itu mesti kemauan politik yang keras dan itu utamanya dari pemimpin yang nomor satunya dulu kalau itunya sudah benar tegas, jujur apa kata hati dengan kata dengan tindakan itu sama baru bisa jalan mbak tapi kalau begini cuma ngomong doang ya sampai seribu tahun lagi ya Indonesia sama mbak terima kasih Terima kasih Pak Ali satu penelpon terakhir Pak Denny ya saya mau memberikan opini mohon volume radio dikecilkan Pak Denny oke、okay. Eh, menurut saya kan kita sebenarnya negara udah negara hukum ya, hmm. tinggal hukumnya yang belum adil menurut saya. Jadi eh, menurut saya mudahnya gini, sekarang kasih batas waktu untuk semua koruptor ngaku ada pengampunan eh, atau sanksi gimana, terus yang nanti nggak ngaku terus ketahuan, hukumnya gampang, jangan pakai hukum berapa tahun berapa tahun hukum misalnya korupsi satu juta potong anggota tubuh satu sentimeter berlaku kelima tahun itu mata takut saya rasa terima kasih selamat pagi Pak Harko silakan Ya sebenarnya sih nenek-nenek juga tahu ya Artinya kita juga mengharapkan penegakan hukum kan Cuma kan actionnya kan nggak pernah muncul Jadi semuanya tetap harus nanti dari presiden yang nanti kita, kan kita akan pilih Sebenarnya Indonesia kan nggak perlu presiden juga pasti tumbuh kan ekonominya kan Sipu-sipu semua kan juga bisa bisa korupsi ya nanti tapi Indonesia tetap tumbuh tapi yang kita butuhkan sekarang kan presiden sebenarnya yang bisa menggerakkan supaya eh, hukum ditegakkan kalau nggak ada yang gerakan kan percuma cuma ngomong-ngomong sampai dunia kiamat sampai kayak alam Indonesia habis juga ya yang nggak akan bisa ada penegakan hukum di Indonesia aja. kalau soal mencari mau cari contoh negara lain sebenarnya Indonesia tuh nggak ada niat artinya orang-orang yang ada di bumi Indonesia ini pemerintah nggak ada niat untuk niru karena mereka rasis ya meniru Singapura karena kan dia kan Chinese ya meniru China ah, mungkin mereka juga malu kali ya meniru apa? meniru negara Arab, Afghanistan atau Somalia itu mungkin yang menjadi benchmark mereka nyatanya nyatanya kan negara ini gak maju-maju itu aja maka mereka gak mau meniru itu aja kena rasis itu aja Terima kasih Pak Harko, Pak Victor, selamat pagi. Selamat pagi. Silakan Pak. Ya, jawabannya ya saya sangat setuju sekali karena e, negara tanpa menjalankan e, hukum secara konsisten eh, berarti tata kelola negara tidak akan berjalan sebagaimana mestinya jadi negara dengan hukum sebagus apapun kalau tidak ada penegakan hukum secara konsisten akhirnya sudah sesuatu akan menyimpang dari Eh, pencapaian tujuan. Itu menurut pendapat saya. Terima kasih. Terima kasih kembali. Selamat pagi Pak Robert. Pagi. Silakan Pak. Untuk Indonesia 200 juta. Untuk Singapura paling 10 juta. Ngurus negaranya beda. Jadi artinya kalau memang kita mau seperti Singapura, harus usahanya 20 kali lipat lebih keras. Artinya harus memimpin dua puluh kali lipat lebih keras dari Lee Kuan baru bisa lalu yang kedua masalah hukum ini saya merasa bahwa pendidikan di Indonesia ini dari kecil sudah melanggar hukum semua seperti kejadian SMP kemarin nah bagaimana solusinya solusinya adalah mulai ditambahkan pendidikan hukum supaya dari anak kecil generasi kita dari sekarang sampai 10 tahun ke depan mereka taat hukum taat akan hukum di mana mereka mengerti bahwa Indonesia ini adalah negara yang besar negara yang bermartabat jangan kayak sekarang acak-acakan acak adul terima kasih terima kasih kembali Pak Robert Pak Adi Iya. silakan jawabannya setuju dan saya setuju juga dengan Nah, bapak yang pertama bahwa nenek-nenek juga tahu bahwa itu kuncinya penegakan hukum tapi masalah bagaimana penegakan hukum itu dilakukan kan gitu kan para penegak hukum kita ini selama ini kan pikirannya korup semua dan yang awasi siapa itu pertanyaannya dan kalau mental mereka eh, tidak berubah karena kita ini budaya korup itu kan sudah demikian korup, eh, arahnya karena manusia zaman sekarang ini kan merasa dihargai kalau dia kaya semua korup pikirannya jadi penegakan hukum itu bagaimana caranya menegakkan hukum itu yang jadi problem kalau penegakan hukumnya tidak diawasi, tidak diawasi ya pasti tidak akan berjalan. Masalah siapa yang mengawasi yang semua pikirannya korup. Nah ini intinya adalah korupsi ini eh, mengatasi budaya pikiran korup ini yang menurut saya harus di, di, benar, di ini dan pikirannya harus benar-benar membangun bersama-sama membangun karena harus sadar mereka kalau mereka kaya sendiri, sendirian atau sebagian kaya hidup dia nggak tenang karena dia akan terganggu oleh oleh orang-orang yang yang hidupnya tidak beruntung pasti dia orang-orang yang tidak beruntungnya diri dan kita segala macam bahkan ingin ingin mengganggu keamanan mereka harus ada orang-orang kaya di Indonesia yang cara korupsi ya bukan yang kaya murni ya sekian makasih